Bismillahirrahmanirrahim. Sumalam anna asla zuhdi al istinab anil maharim kabiriha wa sogiriha. Wa ada ujami il faro idiyasiriha wa asiriha. Sumalam alam mongko nuli ngerti sira anna asla zuhdi saat temene pokoke zuhud dasar zuhud dasar pokoknya zuhud wali sinabu ngeduwi anil maharimi sang boro-boro barang sing diharapno Allah. Kabiriha ya gedene maharim wa saghiriha lan cilike maharim. Li anaman krana saat temne wong lawaro akang ora no watak waro iku mujud. Waro i watak haram. Lahu kediman. Iku la yasihu iku ora dadi sah. Iku la yasihu ora dadi lahu kediman apa asuh zuhud. Terus niku layasiku niku ini yasiku. Wa ada ujami il idilan sing darani zuhudiku nekani sekabiane fardu. Yasiriha yasid. Ya sing faroid sing gampang yasira ya gampangi faroid. Wa asiriha lan angele faroid. Ya fardu sing angel ya dilakoni sing gampang ya dilakoni. Li anaman kron saat temne wong la taubat kang ora ana taubat iku maujud lahu kediman iku la tasihu. Iwo ora dadi sah lagu kediman apa alina batu balik ning pangeran. Fatobatu mongko te tobat wa ya tobat iku alqiyamu jumeneng bi haqqi bi kulli huquqi rabbi kelawan sakabehane hak-hake pangeran. Lawal inabatu batu tekang aran inabah wa ya inabai ukhrajul qalbi ngetokno ati min zulumati syubuhati saking dolime atau kepetengane pira-pira syubhat. Nomor telu watar kudunya lan sing darah ninggal dunia ninggal dunia ala alia no atau no neng wong sing ahli dunya qali liha yusiki ya e dunia wakat kasiriha e lan akeh dunia di anaman konon saat temen wong lakona ata kang ora ana kono aku mau tahu kediman ila siku rasa lahu ketiman apa tawakkul apa tawakal Waman desa pani wong la tawakkul ora ana tawakal mujud lahu kediman nasiku rasa lahu ketiman apa atas menyerahno urusan yang pangeran itu ora tawakal tapi muni taslim jadi ngaten gini, intinya kalau terang dong, ya. jadi semua redaksi tentang Quran, gini gue dia di di mana nih ulama. Jadi kalau kalian malah ya, redaksi tentang gini Quran, itu di mana nih ulama. Buatan sakit redaksi tentang Quran itu di mana nih ngagi luot, kudu di mana nih ngagi apa ulama. Disebut nopo balwa ayatum kainatun fi suturil ladina nopo butul ilm. Uh, misalnya Allah muji munib, Allah itu zat sing seneng abdin, sing abdin mau sifatnya munibin, sing balik nih pangeran. Jenenge balik nih pangeran itu iku atine wis mancap nih pangeran, gelem balik nih pangeran. Mana nih balik nih pangeran iku Ono sing ditinggal. Mau balik itu mesti ono sing ditinggal. Kulon balik, sing terani balik iku ono sing ditinggal. Sing ditinggal iku gemerlape dunya, ruwet itu dunya. enak enak itu e dunya ditinggal mergo balik neng Ojo kok muni balik ne pangeran cek diutang wong. Kalau Mulane jare kitab iki ora sah tobat, wong iku iso munib nak sause tobat. Ora iso darani munib kok urung tobat. Misale kowe diutang wong rong juta. Ora gelem nyaur tak dalu istighfar ya ben sepuro pangeran lho apa hubungane istighfar mek apa? Nyaur. Ora iso berbeda bojone wong istighfar sing gelo sing lanang kok pangeran ra melok di bojo kok jalu istighfar. Kudu jaluk sepuro sing lanang. Bar kuwi dijotosi lagi. <laughs> Mulane dhewe kanjeng Nabi zina mbek bojone wong koyo sewu zina mbek perawat. Tapi ya padha sinane. Perkarane hak adam ini kental, kenapa? Ya Mulane wong rong rabi iku nak zina mau dijilid ping 100. Tapi nak wis rabi, meneh mbek bojone wong iku zinane iku nak zina iku dirajam, dirajam niku dihukum mati cek ora langsung dipancung ini. nah itu intinya gambarannya karena nopo ya sing terkait hak adami itu berat Lalu kalau suwon pokoknya hak adami ini ku nak iso itu dikurangi dikurangi sak kurang kurang terutama menyangkut di ya, harga diri ini kalau balen malik nak duit ini udah suka nasori jadi iso disaur atau misalnya kira iso nyaur dengan akhirat ngamal apa cek kena gogo nyaur. Tapi nak irdun nopo harga diri niku luwih berat. Kalau kalian malih luwih nopo luwih berat. Jadi kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu nopo wa itu Irdu niku maknane nopo? Harga diri. Karena dalam makanya kayak teori modern orang nggak boleh membunuh karakter itu sama dengan pembunuhan karakter. Ini kok ngeri tenan mungkin. Misalnya ada calon bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Oh, iku kayak diutang rong miliar rambut sahur gak apa-apa asal kita jadi tim sukses. Tapi nak fotonya purna, Mbak Irdaro tuntas tenan. <laughs> Iya to. Mau oh, iku sepuluh rai so, iso membunuh karir selawase. selawase. Nah, nak kita kok Gus. Gitu? Lah tapi ku tenan Gus. Terus aku nak tenan itu terus nona itu halal. Tuh. Sing diarani nih, iku bakas barang tenan, orang barang tenan jenenge malah gak ngrasani gawe. Sahabat dhisik yo bantah tapi kanjeng Nabi, kanjeng Nabi ana nih ngrasani nih jare kanjeng Nabi. Lah iku nih ngrasani kancamu, tapi ini niku tenan. Lah iya sing diarani nih, iku tenan, ora tenan gue jenenge gawe. Gawe. Dadi kanjeng Nabi ku yo ya unik. Oh itu memang tuntas tenan, napa? Oh tuntas tenan. Jadi orang itu membunuh karakter itu lewat irdu. Dia lewat nopo? Irdu. Nah, misalnya kalau uang ana uang wapian. Mbek tangga apik, mbek kiai, Ape sapa wae Ape. Nah, jadi ya apik tenan ikhlas. Barang pas Ape, Ape mbek rodo ayu. Barang ini persekot itu tuntas. <laughs> Padahal niatnya sudah kok tenan barang apa? Persekot <laughs> itu ya tuntas tenan. lu kan orang ya ora ngelek-ngelek kok iku apa? persekot. Ngapi ibe tonggo itu sobat ngapain nyal itu tuntas tuh. Terus kau agama itu tuntas, rano soda, kau rano ngamal, anak itu persekot, anak ini transaksional. Padahal pas ibu uang ikhlas. Tenang, sing rohati ini uang sob. ini nah, kalau suwon pokoknya ado aduk masalah masalah kekeliruan kita itu be pangeran. mulanya nih gue nih kau hakul adem hakku wah mabnun alal musamahah wah hakun ademi mabnun alal musahah hake Allah dibangun ning gone murah, nak hak adami dibangun ning gone larang. Nggih dibangun ning napa? Larang. Muga Bani Adam cek medhite ra karo. Lane dicontoni Imam Suyuti faman taba niku masalah maling niku wasariku wasariqatu faqta'u jaza am bima kasaba nakala minallah wa wasi hakim terus faman taba mimba nihi wa aslaha terus wa inna wa yatibu napa alim. ono wong nyolong iku nak ning hukum Islam iku misalnya ketok tangane. Tapi nak dek tobat iku Allah ya nyepuro. Sebagian ayat iku malah luwe seru meneh. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna wa nabu wa rasulahu wa yas'auna fil ardi nabu fasadan ayyuqatalu aw yusallabu aw tuqata'a Aidhim sausé terus eh, illal ladzina tabu min antakdiru alihi. Iku kabeh terusane ayat itu ketahuilah bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Terus ketika Imam Suyuti dan semua ulama nak ono maling kok tobat, iku ngerti yo nak Allah Ghafurur Rahim. Kabeh ulama dhewe ngene, oleh komentar ulama itu lucu. Allah mau ngumumno nak ndekne, nak zate Ghafurur Rahim. Artinya hak Allah gugur. Tapi duit kudu wajib mbok Balik nomor gak orang ngendikan aku gawe kaulaku seduluran dicolong ya apa-apa ora ono ayat ngono. Dadi pangeran iku mau ngumumno dadi aku iku Ghafur Rahim. Mbok nek sing duwe ya ora pati Ghafur. Dadi kowe delok bojone wong iku nek Allah Ghafur. Dianggap wong nganggur. Kowe beda bojone wong nek Allah gampang wae. Eh nek sing bojone bu tapi itu kan jatuh semafuk. Nak unut mayar bojo bedo rodo tak perawan. Cangkemmu pucet. <laughs> Agar bab maksiat kok pinter mabum. Yo aku <laughs> Cuma podo-podo milah, Cara kon milah, Kelas mana itu soyu. Tapi namun nakal gak seru. <laughs> Seru-seru dan coba, ada nih kok angel lemes. Jadi kita ya warai nih memahami Quran. Mulane lo tak baleni nih Memahami ibu, anut ulama. Jadi ulama misalnya Fa'lamu anna wa ghafur rahim. Ilamu ngene-ngene terus nabdi ibadi anni wa ghafur rahim ana adabi wal adabil alim. Iku Allah nyifati dati piyambak. Lah sifatnya Allah ning dati piyambak iku raja minan nak sing terkait hukumnya manusia seperti itu. Ya mau misalnya ada wong nyolong duwe wong sak juta, terus dia ini tobat sering istighfar di masjid. Ya Allah ghafur rahim piye-piye nyolong larangane pangeran, aku nyolong berarti melanggar perintah pangeran. Lha nah, iku cukup kayak orang masjid itikaf. Tapi sentara kayak hak adami ya 2 juta iku balik balik. Paham ya? Ojo kok terus, tapi hukum Allah kan tertinggi. Nek Allah nampa kudu menungso nompo bocah kok ngono. Allah iku zat sing mbok maksiati ora krasa. Bojone wong mbok beda iku Allah ora madhara. Paham ya? Terus Allah bocah lu sepuro. Lah aku ora kok rugi nek bocah lu sepuro. <laughs> Salike diutang uang gak iso nyaur astagfirullah cung cung aku ra dhuwitku ra mbok itu tidak mungkin nak hak adami iku berat ngono kan jegeman urusan kenapa hak terutama harga diri napa sing membunuh karakter wah iku bahaya Mana iku iku nak kepengen di nak ono wong saleh iku tek iku peksa di hak adami iku. Tak jamin mlebu napa? suwargo. Misalnya mau nong soleh, cal ahli jarak utang gue itu nggak iso nyaur kok tak Tapi gue lagi sing soleh. Nara soleh mau gue ketemu nih rokok, bodoh Tak kok pikiran Gusti sing utang kula gue kula tutut ya gue lagi gue udah ngisor. Nek aku ketemu bareng bareng golek sing saleh napa? Iku masyhur hati sahih ya, orang soleh, lala utang gue. Gak iso nyawu. Wong iku kasih ya pangeran. Mbok pangeran ditetir kayak ngono. Singkat cerita bareng yang mahsyar yang akhirat dituntut. sampai wong itu dituntut mbek dain wong sing utangi. Ya nak nang pakai bahasa Arab sing utangi ya dain. Nah, sing diutangi madin. Bareng dituntut Ya ora iso nyaur nang akhirat serono dhuwit. Tekan sing nuntut yo ya aneh, ngono kono serono dhuwit wis digopo. <laughs> Ngono kono wis serono juga, serono dhuwit. Misale disaur kabeh digo tiba opo ya aneh. Walhasil terus eh, orang tadi yang menuntut tadi Mbak Pangeran didudono swargo. Dono swargo dengan segala kemewahannya. Tapi Pangeran profesional yang jelas. Takau ini ku kangen sinten Gusti. Kanggo kangen Nabi sinten. Takau aneh kangen Nabi sinten swargo umumnya ora ora kanggo Nabi. Kanggo wong sing kelar bayar regane. Sinten sing kuat mewane? gue kuat ya. Nopo Gusti? kau laku iki sangka hak adawi. gue kula bebas no. Terus kon gandengan untuk swarga bareng. Mau oh, gak jos tapi no. Mare ki saiki boleh dhuwit sing akeh karo saleh sampai saleh tau tangi. Ya. Lah <laughs> nong saleh gula ya? Tau tangi. Ojo sak juta iso nyaur ini goblok nek sak juta. <laughs> Takoki sampean saleh. Nggih saleh. Ojo sing 10 juta aja iso nyaur. Sing kira-kira gak iso. Piro nak? Nak cara grup ngaji kene piro? Nak ruhen kan rong puluh sering nyaur. Tapi kan ra saleh. Padha wae. Padha wae golek-golekan kok. Golek-golek sing saleh sing mesti swarga. Ora ya, roh Gus, yo ya, jajal ae nak ngono. Apa ya, jajali wae, engko nak menawa ana sing tepak. Saleh. Jadi hak adam itu berat gitu. Kalau baleni malih hak adam niku. Lewe berat mana? nak hukumnya pangeran itu diolak Mulai Mulane pulau suwon sing seneng pulau sing aji pulau. Ojo geman di dosa itu layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Ojo geman. Bisa dosa itu dosa lah. Mending ojo molak-malik fakta kayak tadi. Ada seorang ulama alim. Dia karena punya tradisi sodako, iku isu sodako dilalah iku Jadi sodako iku maling. Kok balik maling. di gunjingan. tusuk di ko ala sarikin. Mau maling kok kok. Ya memang tentang riwayat semua itu pakai map di majul. Tusuk di ko ala sarikin. Ya ada kiai yang baca tasod dako ala sarikin. Berarti tasod dako hadal alim ala nopo sarikin. Setelah jadi gunjingan gitu, karena dia ulama ya dia ulama orang para pangeran. Ini di hati sokai. Cerita ini di hati sokai. Eh, dia enteng saja ngendikan gini. Alhamdulillah ala sarikin. Yes Alhamdulillah sudah kokoh ditompo maling. Hari kedua karena dia punya habis sudah ya tetap hari kedua sudah kok saja. Sing dikei sapa? Lonte. mana? Tusuk di diko ala zaniatin. Aduh lonte kok disudah kok. Yang geger mana? ya dia hari ketiga tetap wae sudah ya, kok. Kena uang suka. yo geger mana uang suka kok. sudah karena dia orang alim ini rumah nonton nanti ini fatwa nih, karena ini ada hati sofa tak sebut fatwa karena mesti benarnya karena ini hati sofa eh, setelah jadi gunjingan, ini lengi-lengi ya, sing khusyuk-khusyuk. Ya. Kue rapi perlu ngelakoni piye kue nak roda kue rawan persekot wae. pokoknya gini gini mau cerita. Tapi kan iso moni saling ngongkon bojomu tangon anakmu. Sebetulnya kabel kena moni Saya kan punya ibu misalnya, ibu kulo sepuh. Misalnya ono rondo ayu ke kepen ngamal kan iso lewat ibumu ta bojomu. Kowe wis nakal. Kok kena dhewe wis wis golek nomo. Maksudnya iso diakali blok goblok iso. Bocah kok warane angel. Kan aku pengen mesti sodako lillah iku cek iso disariati. Yo tolong ibumu tah anakmu atau bojomu. Oh, ora wis rugen dulu. Wis awale wis koyo semi apa? Semi apa kan? Perseko. Ojo gelembe wong liya lho ngono jen. Iya kok kok ono taklek barang. Wes. Dia ketika jadi kucingan tenang saja. Terus beliau ngendikan gini, ini rumah sing soleh-soleh tapi ratau ngaji. Oh, soleh toh tapi ora belum mikir. Ini juga sering dikritik oleh Syedina Ali. Jadi Syedina Ali kan sering rusak agama itu luruh. Siji wong alim sing ra iso nglakoni nomor loro wong bodoh tapi soleh. Muga ora mbok enut iku soleh, mbok enut iku nak fatwa. Bodoh mlane fasadun kabirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasib. luwe gedhe meneh wis bodoh khusuk. Ora dino tuh khusuk, dino tuh ora roh. Apa? Singkat cerita, terus sing wong alimu akhirnya gak kuat juga memberi penjelasan. Itu <laughs> oleh penjelasan lucu. Dong, Pak aku mbok salahno sedekah ning copet, sedekah ning maling. Lalu sebuti Mbah maling mbok sedekahi. Lah iya nganti nyopet itu perkara golek duit. Lah iya tak kayak duit ben ora nyopet. Lah lonte lah iya nganti adol awake mergo golek duit. Saya kita kei duit ora usah adol <laughs> Tapi wong soleh lho kan cara ojo kowe jajal bahaya usah Di jajali. Bahaya dijajal <laughs> Masuk akal. Uang nanti di, dicopet itu kata kuncinya kan golek duit orang pola ya nanti nyopet. Golek duit satu saya sewa. Terus saya ngomong soleh, uang alim, tiga i. Mulane ulama-ulama itu ramajib no sodako tepat sasaran. Sodako tetap bener. Bukan wali yo bener, bukan maling yo bener, bukan lonte yo bener, asal ikhlas sing ngene. Karena tadi wong nanti nyopet golek apa? Saya jawab. Golek duit. saya kita kayak duit ben orang nyopet, wong wis duit. duit. Nganti ngelonte gue apa? Duit. saya mbok kei duit. Ben orang ngelonte, orang kok berbe kue kuwe lagi mari <laughs> perkara kasus e. Terus saiki nganti ono wong suge ragilum soda kau medhit mergo eman saya Saiki dikai duit ben gelem itibar. Ya bener ya, itu ngendikane Nabi karena habrun min ahbari Bani Israel. Untuk semua hibrun ya, tapi nak sanat-sanat ahli hadis macam yang hibrun ya, tapi semua hibrun ya ansal. Nah, perko ahbar ya, ahbar itu jamu hibrun ya sini. Cuma bahasa Arab gue hibrun itu maknanya mangsi atau pena gitu. Orang yang dunianya menulis atau ulama, kadang orang Arab itu darahnya hibrun, terus dijamak no ahbar. Bahasa Arab kadang kriminal, tapi kriminalnya gue apa? Tapi nak ulama rasing terangno dadi asobiyah, jadi wahdatil wujud. Iku malah bahasa Arab niku sing terangno kudu ulama. Bahasa Arab ku aneh. Misalnya ngeten, mesti kriminal nak sing nglakoni wong awam. Robun maknane apa jajan? Enggak jawab ya. Pangeran, enggak jawab ya. Robun maknane apa? Terus wong sing nulis terus tentang hukumnya Allah, sing khusyuk jenenge apa? Robani, bangsa pangeran kriminal lho. Mulane tak terangno bahasa Arab bener kafir kowe ya. tadi. Robben mana dok? Pangeran. Wong sing walim tukang nulis hukumnya pangeran. Bahasa Arab apa? Rabun. sing bangsa pangeran. Lu wong barani bangsa pangeran Lu kafir tak kafir. kafir. Ilahu lu pangeran. Rabun ya pangeran, tapi wong tasawuf nak darani wong sing wes usul lu menguasai ilmu rububiyah, <laughs> ilmu apa deh? Terus ora nabi rapati cocok wong tasawuf. Bahasa kok keliru kabeh, tapi mbok keliru wis pancen wis sudah dibahas Ya serasa kok keliru ora iso kok keliru wis menengah. Lah untungnya wong ora paham ya ora protes, <laughs> mulane wong ora paham ya penting. <laughs> Wah, alhamdulillah tenan kok doran apa. Malah aku ratau Muhammad Muhammadiyah. Aku nak rata cocok Muhammad Muhammadiyah tak sebut nawang Aku mau ngeritik Muhammadiyah. Mergo nih Muhammadiyah iku aku Muhammad. Jadi nak buat terjemah aku gedeng Muhammad Muhammadiyah, aku gedeng mbek Bongso. Tuh kasus mana aku mau. Tugale khilafah, aku ya raja cocok BATI, tapi aku rata ngerti khilafah. khilafah. biar resmi nih khilafah ku tadi Quran. Wong nak iman, nak apa wilayah takhlifan nahum fil arti. Bakal tak angkat jadi khalifah. Utawa dua sistem apa? Gitu. Nah, aku nak ra cocok aku menang. Kadang wong protes. Wis ora ini ngritik. Sing ora rasane dadi ulama. Aku nak wonge ra cocok tak sebut wonge. Mergo bahasa Arab itu nak iya mau bahasa Arab itu dua seni kan. Ya kalau baleni malih. Jadi robani, robbaniun itu orang yang menekuni ilmu ketuhanan. Padahal sangka lafat robbun maknane yang akhirnya kita tasawuf kan dilil ubudiyah untuk mendapatkan status ilmu rububiyah. Kiai Jawa bahwa raisa makna ini bisa saking bingung ya, bukan penyelamat no umatnya terus rububiyah. Ya gue wong sing wis watak watak ini ru watak pengiran akhirnya sing mana ini bingung rasa deng banget. Harga <laughs> golek aman nih, golek apa? Golek apa? Aman. Lo balik ini malik ya. Orang-orang yang sudah ke makom yang seperti itu, maka dia sodako itu nggak pilih-pilih, termasuk sodako ini maling yang ya masuk akal. Sodako ini wong soleh karuan ya masuk akal, ini wong wali masuk akal. Kalau sodako nih maling ini butuh orang alim tertentu yang iso menjustifikasi jadi masuk akal ya mau nganti ono wong maling mergo golek duit, nganti ono jadi lonte mergo golek. Enak menawa tak kei itu jadi api. Lain kaji Nabi dalam konteks ini nanti dawuh, dong gue sering sing sodako sing ape. Nak pancen kena sing layak, yo ya berarti sodako bener. Wong kue ngekei wong sing layak. Nak mbok sing mbok kei iku ra layak, bar mbok sodakoi jebule dienggo tombok, dienggo domino, dienggo narkoba. Fa anta min ahli. Jadi isnaul ma'ruf yang lakoni barang apik, cek ning gone wong sing layak, cek sing ora. Nak sing layak berarti ke tempat sasaran, nak ora layak takun min ahli. Kue itu termasuk ahli nopo ma'ruf. Ini penting kalau terang nopo. Ya. Terus kalau suwon kue jogeman gedeng kiai kiai sing kadang mau nangani wong fase fase Iku yono ilmu ya. Apalagi di NO itu banyak sekali. Ya masyur lah dulu itu macam ah, banyak sekali lah di NU itu banyak kiai tertentu yang justru keramatnya itu terkenal dakwai uang macam-macam. Kue ya rasa kaget, itu yono ya sanate, yono nopo ilmu. Nah, terus ada kiai yang dakwai itu hanya orang-orang baik itu yono ya sanate yono ya ilmu. Terus kalau ngaji niki nate cerita kalau ada kitab Filiatul Aulia ini karangannya Abu M al Asfihani. Itu kitab masternya Ikhya, Jadi kitab itu di karang 400 Hijriah. E, di antara Imam Ghazali menjadikan kitab master itu ada kitab Kutil Kulub, ada kitab Filiatul Aulia Terus kalau di Fakih Imam Ghazali jadikan master itu kitabnya gurunya namanya namanya itu Nihayatul Matlab fi Dirayatul Mazhab. Ya kalau kalian malik. Jadi tentu semua ulama itu kalau mau ngarang kitab itu kan ada master ya. Master itu eh, kitab panutan. Tentu panutan ini musalsal ya. Karena ini pakem ya, pakem di dunia ulama. Misalnya Imam Ghazali eh, di tasawuf beliau ngikuti kutil kulub. Kalau di Fakih dia ngikuti kitab karangan gurunya Nabi Nihayatul Matlab fi Dirayatul Mazhab itu karangannya Imam Haruman e, kalau di ilmu sanat, di ilmu hadis, beliau ngikuti kitab Khilyatul Aulia wa Asya. Terus nanti Khilyatul Aulia ngikuti sebelumnya, ngikuti sebelumnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak boleh kalau dalam tradisi ulama orang mustakil. Jadi kalau tradisi kampus di dunia ulama malah salah. Kalau di kampus kan orang nulis skripsi itu nggak boleh plagiat. Karena kalau plagiat itu niru orang. Kalau di ulama harus niru. Nah, agak niru jadi bid'ah. Jadi tradisinya beda. Justru harus niru. Kalau nggak niru malah beda. Nggak, memang memang harus ikut. Lah terus nak anu tak berarti gak pinter banyak nak gomong ora butuh pinter-pinter. Kowe ora iso sujud tem terus sujud loro lebih mlebu swarga meneh ping papat. Lho ora iso ngono terus kreasi dewi. Imam Ghazali nang ini. ngene. tak nyontok nang ulama iku kok nggak gobat. Nak Nak sedina loro wae mari Pemenang tak ubeh pulau langsung terus <laughs> malah mati. Jadi <laughs> orang iso di agama itu beda Kalau tradisi kampus kan plagiat Mas. Kalau ulama malah wajib niru. Kan ya rumah tiba-tiba itu niru Orang-orang oleh mustakil. Mustakil malah nopo repot. Ini penting kalau terang. Di kitab Khilatul Aulia ini cerita, ada satu dialog. Saya pernah cerita, kumpul sama ini jahili. Nabi yang sezaman itu gak banyak. Yang sezaman itu diantaranya Yahya dengan Nabi Isa. Sinten Yahya dan Nabi Isa. Yahya bin Zakaria. Rumono Ada lagi yang sezaman itu tapi tidak sering ketemu itu Lot dan Ibrahim. Sinten Lot dan Ibrahim. Makanya ketika Nabi Lot dikejar-kejar kaumnya, dia ke Ibrahim. Ibrahim ya pernah ada masalah dengan kaumnya, datang ke Nabi Lut. Makanya disebut wakola ini muhajirun ilanova rofi. Ini Ketika malaikat datang ke Nabi Ibrahim ditanya, kue bengi-bengi rene kok ono apa? Malaikat yo ya lucu. Jawab ya, niku kula untuk tugas menghancurkan kaum Sodom. Jadi kaum nopo? Jawab Nabi Ibrahim ya, qala inna fiha luto. Napa? kola inna fiha luto. Lho piye to malaikat? Ning kono iku ana kawulane Allah saleh jenenge sapa? Lho, jawabe malaikat yo wis roh aja. Jok <laughs> malaikat udarani bodoh ya ratri bu. Ternyata jak qalu nahnu a'lamu biman fiha lalu najian nahu jadi. Aku luwih roh di kowe. Gampang tak evakuasi sik Lalu dari sapa malaikat ora tersinggung. Tersinggung kan. <laughs> aku ora malaikat tersinggung cek Quran itu. Jebule gak terima, darani ora roh. Ya malaikat itu dolan Nabi Ibrahim. Ya dolan takoi. Aku ora usah arwah dolan malaikat di Israel ini. <laughs> ya takoi, jenengan ada acara apa kok kesini? Nabi Ibrahim takok, ah cara nopo kok jenengan dolan rin? Jabe aku itu ditugasi pangeran ngerusak malik kaum nopo sodok. Nah, Nabi Ibrahim ngeling no malaikat ya abe yo pikir se piye ning kono iku inna fiha lut. Ning kono iku ana kawulane Allah saleh jenenge lut. Jadi malaikat gak terima wong. Kalu nahnu alamu biman aku luar roh. Gampang toh sedurunge tak rusak tak evakuasi. Sik lanunat nahu wah. Berarti yang sak zaman siapa? Yahya Sa. Ya terus enten Ibrahim Lut. Terus ada sezaman tapi tabek matbu niku Musa kalian sinten? Harun. Sezaman tapi Harun ini ndak ndak nabi yang punya hak istihad karena dia jadinya nabi lewat proposal wow. <laughs> Jadi Nabi Musa ini alsah, alsak ku pelat. Ya, karena beliau harus jadi nabi kalau pelat kan repot. Jaluk jubir. <laughs> Jaluk jubir. Ya orang nabi jaluk jubir. ini dekne Pelat. Tapi Allah tetap sing diangkat nabi ku Musa, melalui sing wahyu ya Musa. engkau sing kon rangno Harun. Dadi nabi jaluk Nopo? Jadi koala rabbi syrah li wa sirli li amri wa tetam 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus waj li waziran min ahli haruna nama Akhi. Sebagian riwayat wa jelas wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana Jadi wa akhi Harun utai dulurku sing jenis Harun afsahu minni lisana Fa huma ma'yarid ay isoddiku Jadi pangeran itu api antenan. Oh ngangkat nabi. Angkat nabi di luar puringono ya tersinggung. Gusti kok Pulau sih dari nabi, pulau niku pelak. Ngeten mawon ini tetap Pulau tapi Pulau gak ada juga. <laughs> Apa itu dituturti? Ya ya jubir-jubir lah. Nanti <laughs> ya orang. nak. Nanti disebut apa? Wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan. Dulurku Harunu afsahu minni nama. Lisan. Di Nabi Harun jangan saya mau balik loh, Saya merokok roh ilmu detail ulama, sing tau nahu. Tapi kok jadi dok di dikir kirune iku nambal iku kan terus Nabi Yahya dan Isa ini pernah dialog. Ini penting ya kalau ilang noten. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Nabi Isa, Nabi Yahya itu dialog begini. Ini sama-sama masih muda. Kan ini termasuk nabi-nabi yang dikasih wahyu mulai apa? Kecil. Ya. Wa atainal hukma napa? Sobia. Ya, nabi dua ini sama-sama nabi yang dapat wahyu mulai apa? Kecil. Kan ya Yahya khudil kita babi kuwa wa atainahul hukman sofia Dia tak kasih hukum ketika masih apa? Kecil. Nabi Isa sekaruan ma'ruf ya. Malah mulai lahir. <laughs> Mulai lahir usia somong. Jadi malah ma'ruf ya. Nabi Isa itu selalu, Nabi Yahya selalu tanya, ayo nyari kampung yang masyarakatnya itu baik-baik. Terus bisa Nabi Isa nanya, eh apa? Ya saya senang kumpul orang baik. Jadi Nabi Sinten. Ya ya. Nabi Isa selalu tanya, lalu kalau daerah yang orangnya buruk-buruk di mana? Lalu mau apa kamu? Terus jawab Nabi Isa masyur. Saya ini tobib. Nah, innaman gimana biman silati tobib. Nabi itu ibarat dokter. Udah wilmar Di mana-mana dokter itu nyari daerah yang berpenyakit. Kalau kamu dokter yang punya penemuan obat tertentu, nyari endemik penyakit apa golek daerah yang sehat? Tentu golek daerah sing jadi basis atau endemik nopo penyakit. Ya soal kue rawani itu di ketularan itu kue nabi. Kue ya terus anut jajan. Ya juga jual ya ini dua ini sangat lu jajal nah kepleset <laughs> ya usah jajal bocah kono nabi dijamin pengenan aku dijamin sopo seneng kamu anut barang segera kena jenuh cuma ono ilmu setidaknya kita tahu ngono yono ya jadi nabi itu biman topi ngobati sih Nah sekarang kalau ekstrim tentu sampai berdomisili di situ. Kalau udah ekstrim ya sekedar berteman berkawan. Lain cara aku lagi biasa mawon. Ulama rian udah biasa kancanan wong ra cocok wong fase ya do biasa. Nak menowo Gue boleh dalilnya nak. Itu saya Romdon al budin Yang ini kan orangnya sudah wafat. Itu akrab sekali sama Hafid Asad. Padahal Hafid Asad itu siap. Dia kalau Jumatan ya makmum. Dia di masjid jamek. Habis itu dia ya ada dulu. Sampai dikritik oleh ulama-ulama yang garisnya keras. Saya Ali Asobuni sudah cocok belas jenenge biasa terlalu gitu. karena dianggap terlalu toleransi biasanya. Zaman itu Hafid Asad, zaman itu sebelum Basar apa? Ali Asobuni karena keras, Hafid Asad keras, Basar Asad keras, beliau sampai keluar dari Syria dilindungi di Arab Saudi. Ali Asobuni sekarang nama Sofatut Tafasir, Makar kata lah. Kalau saya Terang Al-Buti itu enggak. Dan saya dengar sendiri berkali-kali Dawe Bamun, nah aku kon milih hak ya, ya milih madzhab saya bin Abi. Piye-piye ngempet iku apik, mujamalah iku Walhasil singkat cerita itu ya begitu. Berkali-kali dia ya ada sholat Jumat karena harus makmum orang yang beda yang yang itu kan tasayuk juga gitu di Syria itu ya sampai siah atau tasayuk lah pokoknya yang mirip-mirip seperti itu. Walhasil uniknya pangeran yang jadi kosong. Pernah ditanya Mbah Mun ya, pas Yai kunjungan ke sana ditanya e, mujamalah itu atau mudaro lah terserah sampai bahasa Arab sumpah apa li opo. Suka cek mujamalah cek mudaro cek opo lah sing pantas pantes cek mudahana cek opo. Ditanya jawabnya gini. Aku tak rewangi kancanan penguasa no, Syria itu gue melindungi madhab ahli sunnah no. Nah tak api itu no sungkan jadi ahli sunnah rapati berangus nemen-nemen. San. Terus kata Yai itu bahagia. al ulama. Semua ulama dulu itu kompromi. Karena kalau nggak kompromi repot. Taruh saja begini misalnya. Ini yang saya tahu. Misalnya dalam konteks Indonesia saja. Andai kan para ulama aswaja itu tidak dekat penguasa, terus penguasa milih madhab tertentu dan sudah kong kali kong dengan madhab tertentu. Lalu menamakan madhab kita itu subversif mau apa juga? Coba kalau Indonesia misalnya ya tahu-tahu penguasanya itu bermadzhab badi misalnya. Itu makom wali enggak ditulis makom keramat. Sentral kemusyrikan. Yakin? Lu iya, iya tidak coba aku iya, kira-kira. Berhubung kiai ini yang menambah Pak Bupati, weh. Moga ziarah nak pindah di Bupati Malen. <laughs> Wes ah, keliru ralas yang penting. Sudah wali ne oh urusan gue bupati. Wes ngono lah penting makom lah ditulis di sentral. Lah ya umpama ya umpama. Ngene. Mari aja gedeng politik teman-teman. Namno barokah ulama sing politik yo ana nih. Saya kira usah oke Engko iki manem sepiro. Senam kok jajan. Mangan udah dijajal ya warak lah jajal bolak-balik susu ya warak. Ya tak balik di malih. Jadi kan penguasa itu rata-rata kan nggak ngerti ya bedanya nyun sewu, bedanya aswaja dan ndak aswaja kan harus beda nih. Kok angger jubahan Ini sudah anggap ulama, angger itu mata akeh ngaji ya dianggap sehingga di Indonesia itu sering ada ulama GR mau ditakon ditekani pangap. GR wah ini seneng ulama. Suatu saat si pangap tadi dolan ning gone firqah yang enggak dicocoki ulama tadi. Lho, padha wae iku ya ditekani. <laughs> Mergo si ora mergo ya padha wae di diumat akeh disebut ulama. Ayo repot. Nah singkat cerita, madhab seperti itu tuh nyata ya. Nopo e, kasus seperti itu tuh nyata. Kalau kan kiai kiai aswaji itu tidak dekat pejabat, tahu-tahu wali yang kita agung-agungkan itu dianggap sentral kemusyrikan dan mereka kuasa karena memegang ulil amri. Kan tinggal nulis, ini sentral kemusyrikan. Lama-lama pertama ditulisi ning papan tulis dok susu dihancurkan. Habis. Nah, mad, ahli sunnah di Syria itu nasibnya sudah minoritas. Satu-satunya pertimbangan Hafid Asad tidak menghancurkan Aswaja di sana itu karena sungkan. Saya terlalu nabi. Makmum di Nasr. Pokoknya orang bodoh. Itu kan. Oh itu disalahkan semua ulama saat Syria. Gak tegas ya. Jadi saya terlalu nggak serat tegas tegas lah penting selam. Ada uang kadang ibu tora tegas barang, mereka boleh nopo, boleh Ayo malah nih uang ngaji, ucap tegas tok atau ngaji, bocor atau ngaji kecangkeman. Uang gue ngaji. Akhirnya saya terang al buti saking suwe nabi angen, uang nganti hafid asat wasiat nih bahasa rasa. Aku nak mati. Tak angen-angen uang soleh tenan itu saya terang al buti, aku nak mati. Kon imami saya terang al Wes basar malah rawani mbek aswaja perkara nek mikir apa aku masih wasiate. <laughs> Jadi sabar iku nak suwi yo manfaat. Sudah gitu beliau kabudete keren pas ngajar tafsir di bom beliau kabudut. E, jadi ini cerita ya. Tentu kita juga tidak terus menyalahkan saya, eh, saya Ali Dia juga orang, orang alim yang punya istihad model seperti itu. Mungkin anut ya, Ya anut rondo aku tiyo oleh, ada sebenarnya oleh. Sing ora oleh aku bodoh. Mereka nak anut itu wongi wong alim kabeh. Nak aku bodoh ora cukup ilmu nih gua anut. Nah ini ma'ruf ya, di mantap ulama itu ma'ruf. Sehingga Imam Ghazali tahu PNS. Imam Ghazali itu dulu pekerja kerajaan PNS. Salim Imam Ghazali itu nanti PNS. Tapi ya orang coba yang kecelakaan anak terus nganggo seragam gitu. <laughs> Jadi dulu itu ada madrasah di Gomia eh, milik Nizamul Mulki. Itu Imam Muzali dengan tanda kutip dipaksa jadi rektor. Jadi dia digaji oleh apa? Negara. Kayak rektor Al Azhar sekarang itu kan PNS karena dia digaji oleh negara. Tapi tetap ulama harus nganggu seragam terus besok-besok upacara. <laughs> Sembrono. Pajak-pajak noah. Tapi tetap PNS dia kan dia digaji oleh oleh Nah terus kemudian begini, ini penting kalau terang. Karena ini tradisi ulama. Sampai kalau ngaji saya harus mau mendengar tradisi ulama. Tradisi ulama itu beda beda tradisi orang garis keras. Ono perhitungan Dan saya mohon sekali yang pernah ngaji saya atau yang ngaji saya nyari manhaj ini di kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali itu pernah cerita tentang idul uslah, pentingnya uslah. Terus juga cerita afatul uslah, l e uslah di tengah-tengah dua ekstrim kanan, ekstrim kiri tadi Imam Ghazali cerita deh, cerita begini. Ada ulama top yang dia ngaji tafsir, dia ngaji hadis. Eh, dia mendakwahkan orang ilama dari ahli sunnah nopo wajah. Tapi akhirnya agak kuat juga. Gak kuat kan? Maksudnya uang nak nuruti nafsu gak kuat. Mereka mesti kan, kan santri nak khusyuk mesti rarohai guru. Orang tahu salam tempel, orang tahu hormat. Angger sing solan salam tempel, orang seneng ngaji, mau seneng ita itu dari nong kiai. Oh, ini repot ngeleng ngel Jajal kayak kiai ini, daerah-daerah sing suwanang kiai. Bersing seneng salam orang seneng ita itu ngatur kiai ini. Hmm. Ampun ngoten ya ini kedangnya, ten jenengan kudu teko acara nak mboten teko wah. Kiai jadi wajib-wajib loh. Salam tempel sak juta wae ngatur-ngatur. Angger sing kusuk. Cara kowe piye nggih derek-derek tapi orang metu wis ngono ora ora gelo piye mbak Mbah nanti nate santri ini sowan cerita. Ya i mujud ngerti nih. Kuwi nanti tiga berang tahun jong lebih sepuluh tahun. Kue rasa tak kok nak, nak puluh tahun sowan aku nih. Bareng mana menaik cerita. Enggak ya. Angger sing itikaf tuh terus, jauh urunan masjid buatan semangat rata urun. Oh nasi rata tau masjid tapi urun terus. Lah ya serah rasanya itu. kowe. Kadang fasik lomo soleh. Lah simpulan simpulannya, rasa simpul lo cuma ibu kersane pengeran. Jadi ngono dunia aku ya. Jajal ini misalnya wong ra tau itikaf, ini urun nang masjid semua ngrasa ya, ra tau itikaf sing urun namno keramike itikaf. <laughs> sing nang masjid terus ora tau jarang urun dekne. Malah kadang gerbang masjid bocor kok do meneng ae. Gremeng. Ya? Wiridan ora subhanallah malam masjid bocor kok dhewe. Wiridan model apa meneh. Artinya memang ning donya kudu siap kecewa, ya wis ngono. Gede murid bodoh mangkel mergo bodoh. Kok anggar walim kok nyanyi gue ngel-ngel wong. Abis terus apa mbok Aja jauh jajal. Mimpin wong kok kader partai tuh, Kader partai itu nak goblok itu nurut, pimpinan seneng, nak pinter mengancam. Wah, <laughs> ngelurip. Lah soal lo tenangnya mulam mergo ora tak rasakno. Wis sinau kita ikhlas. <laughs> Rodonya itu tenangnya. Jadi kayak bentrok. Walhasil akhirnya istihad-istihad ini itu dilakukan oleh Imam Ghazali. Terus beliau bikin solusi gini, ini kisah nyata. Ada Makmun bin Ahmad atau siapa gitu, orang alim yang sini. Singkat cerita itu dia akhirnya agak kuat naik ke Gunung Libanon. Orang Arab kalau bilang Libanon itu Lubnan, gitu apa? Lubnan. Kalau orang Arab nggak bilang Libanon tapi apa? Lubnan. Karena orang Arab ora iso pepet, le ora iso. Bahasa Arab le harokat le ora ono. Sing ono iku a i u. Mulane cara wong Arab krungu bahasa Indonesia gampang. Muham mu mem do mahmu, ora ono mem kok mu. Mulane sampe nang ngaji kudus ku kasus. Tahlilan ku cara ora model wong Quran kan la ilah Lam fathah la iku ora ono. Sing ono lam fathah la. Lah akhire cempreng la ilaha. Umate ra gelem mergo ora seru lam kok fatkah la iku ya ora ono niku sing ono lam la berarti la ilaha illallah tunggal e Allah alif fathah a berarti Allah tapi sing marem iku Allah marem-mareman lagu melok goblok kan akhirnya aku akhirnya nak ngarep wong akeh ya la ilaha illallah Wah, kau udah Pengiran Gusti ini jelas wudhu model goblok ya. Akhirnya aku aslinya yang ngerti nak lam fathah lah mem doma mu ayo jajal kian amuni nabi Musa sopokin Muhammad mem doma ya mu iron sebener mu mem doma mu berarti Muhammad aneh gak kan oh cakriteng mesti menemu Kulo nate polling, ini, ini kisah nyata nate polling. Tahlilan dipimpin Kiai Kudus, tak takoi sing biasa to. Piye mantep ora? Kurang mantep. mesti mesti perkara <laughs> Tapi nak sing fanatik Kudus gak seneng ngono tahlilan ndak. Piye makhraje lam lam fathah. Lah iku ora Lam ya fathah. Lah mem mah mu alif fathah ah, berarti Allah. Ayo, apa kan? <laughs> Apa? Apa? apa? Allah. Oh. <laughs> Mau njung lata ki Fuad. Apa? <laughs> Tapi seru juga Seru apa? Oh, ya seru apa lah iya. Aduh repot ini Gus. Baru nanti di debat yang gifat. Yuk ada yang fanatik. Wong alim tapi rapati cocok be ilmu kiroah Oh ra cocok tenan. Wong salah no orang wong alim, wong alim tenang, buat dukung wong dekne nengelmu seneng ilmu masih maksudnya ra cocok. Tapi ya roh. Uga gelem dalam tenang, Kon coba lasta alaihim bimusaidirin Muhammad tetep bisin. Karena di bahasa Arab di kamus itu tidak ada soitoro bis, hmm. Sing mana nih soitoro kekuasaan itu bisin. Karena bahasa Arab bisot itu tidak ada. Saya toro, saya tiru, saya toro itu mana ada kekuasaan itu? Bisin. ta'alihim bimusaitir, eh bimusalit. Tapi secara riwayat kita bacanya pakai so. Dan riwayat kita semuanya pakai so. Riwayat kita lah misalnya atau asim riwayat hafiz. Tapi memang Asim mau ngalim, ngerti nak bahasa Arab. Satu orang. Mulane ditulis sot kadang tiga isi nak sing ditulis sin tiga sot. Jadi mau asem ya wong piye karepe. Jadi dia tahu betul misalnya gini, tak sama tak beda Sing maknane jebaro rezeki bahasa apa? Bahasa bisin kan. Ya besutu. Sin. Saiki ana ayat wallahu itu Web. Tulisannya sot, tapi dikai sin. Memang masih mengerti bahasa Arab sot itu maknanya jebaro ora ono. Tapi dia ini kerungu riwayat itu sot. Akhirnya ditulis sot, dikei dasing. Iya gitu. Akhirnya wawaw ya kubidu. Tulisannya bisot, macamnya. <coughs> Jadi orang ngalim sing maunya aku apa? Mesti nak milih sih ya, saya tulis apa? Mereka nak bogol ini kamu. Basoto itu rawono. ono. Bak rawono. orang sing ono itu? Bak sinto. Wes wono ulama itu karena dia orang alim poe dhewe. Dia ngarang kitab kiroah. Karena dia ada ahli kiroah, ditentang lagi oleh ahli kiroah. Dan saya punya kitabnya saya sama punya. Sing ngenyek ambek sing dukung, <laughs> ambek sing bingung aku duwe. <laughs> Ada keluar pede. Wes mulai ning diti PDL ilmu ku duwe kabeh ilmu bingung, ilmu gak bingung. <laughs> Jadi bingung kadang penting. Piye-piye menusa iku pantese yo. Lah kula ngaji hikam nak dalu nak badhe munajat ya Bu. Niki niki kita hadis kene. Kita kudu kudu guyu tapi kadang ya seneng. Hikam nak munajat ngene kan. Iso mbok praktekno. Tapi kowe kudu makome kaya aku sih. Keren maksudnya keren maksudnya. Ilahi. Kaifa astadillu wa antal mu'iz wa kaifa astaizu wa antal mudhir. Cara teori ilmu hakikat, sifatnya Allah itu pasti wujud fi madzahiri ayati utawa madzahiru kaun. Saiki Allah ngendikan Ar-Razzaq, aku zat sing maringi rezeki. Sultanul Aulia Syabdu Qadir untuk rezeki, maling untuk rezeki. Wong sing sugih kaya Abu Rizal Bakri yo ya mangan rong piring telung piring, Ruhin yo ya mangan telung piring padha. Allah zat sing wa annahu adhaka wa abka. Sing ketua partai iso kita ora sopo-sopo yo. ya. Mergo Allah mensifati dirinya pasti sifat itu mewujud di hambanya. Wong piye-piye titahe Allah mesti nyata, mesti wu. saya kira awal zat sing maringi guyu. Apa ono syarat sing iso guyu kudu sing duwe kudu sing ketua partai kan ndak siapa saja mesti iso. dia Nggih boten? Wa'ab kalan Allah zat sing maringi wong iku nangis. Ketua partai iso nangis. Calon wakil gubernur semeh calon lereng to iso nangis. Ayo. Mergo sifatnya Allah mesti mesti wujud. Nah Allah di sifat adhaka berarti kaulane mesti iso guyu. Nah Allah di sifat kai so nangis no kawulane iso. Saiki Allah di sifat almu muizzudzat sing mulyano. So wae iso mulya. Eh, kadang presiden ora anake presiden. Anake presiden anak buahe wong sehat ora tau presiden. Mulane terus sikam mulai dungun Gusti, kula kok ngrasa ino piye wong jenengan di sifat al muizzudzat sing mahrai mul. Mesti kula yo ana mulyane. Piye-piye sifate jenengan mulyano. Masa sifatnya jenengan mulia ana ora tembus teng kula, mesti kula ya mulya. Mulane wong aku mulya ya oleh, wong apa ilmu is mesti kowe iku ya mulya, wong Allah sing no. Terus hikam balen, tapi wa kaifa astaizu wa antal mudhil. Kula kok ngerasa mulya piu. jenengan ya disifat al mudhil yang menghi. menghinakan, mesti kulo ya ana inane. Ngono iku suwengi ngomong ngono terus. <laughs> Ilahi kaifa astaiz kaifa astadillu wa antal muiz wa kaifa astaizu wa antal mudhil. Terus nak nyili eling awak elek ngene Pak Budi. Ya Rabbi, bi mayaliku bilumi tapi wa mingka mayaliku bi kaum ya pun Gusti entekno le nyalahno kula nyalahno jenengan teng kula jeneng kula layak disalahno tapi wa mingka mayaliku bi karomika tapi sifatnya jenengan pipi akromul akromin jadi pun kula ino lah jeneng kula menungso ino rak lah tapi jenengan di sifat akram sifat mulia ana wong sifat api mosok api ane jenengan ratok kula <laughs> <laughs> Jadi orang kata-kata bi mayaliku bilukmi wa minka mayaliku bikaromika. Gue suweng Eh, ya, nggak mau maca Uang keparat pengiran. Ya emang seperti itu. kalau nunggu setengah apal bagi kami, misalnya ngedikan lagi gini. Ya Robbi, kulama akrosoni lumi antokoni karomuka. Ya Allah, setiap saya mau berdoa ini di bungkam oleh sifat-sifat buruk saya. Orang pantas kalau matur jenengan mau dosa lo nunggu kata. Salah kalau kata. Salah kalau kata cangkeman jaluk jenengan. Ini akhrosani lukmi. Saya ini dibisukan, gak kuat cow cara orang Jawa gak kelafat, gak keucap. Apa matur jenengan gak keucap wong dosa kula. Tapi antokoni karo muka. Tapi nak eling jenengan wapian, terus ora kakean neliti, ora ruwet. Pun matur mawon jenengan. Hmm. Jadi ulama akhrosani lumi antokoni karo muka. Jadi ya itu semua ulama pasti begitu. Misalnya, mana kalau tak kenal masalah ini Mbah Nafe, Mbah Nafe putra Mbah Dila. E, eh, tiga tahun sebelum wafat kan beliau sering apa tiap akhir sarah di sana itu yang dikan ngisi loh. E, pertama saya tidak mau ya sungkan, tapi ya sungkan karena Mbak Dila itu gurunya bapak saya dan pernah mbah sama saya. Jadi ibu saya itu keluarga kajen, bapak saya santri kajen. Jadi saya itu kertumati kalau sama kajen itu kajen lasem tuh. Sarang karuan karena mulai kecil saya di sarang. Terus Mbak Nafek itu cerita, dulu ngaji Bazibber. Ini penting saya utarakan ke jenengan. Dulu ngaji Bazibber, e, eh, karena dia putra kiai, dia ini masih bisa ngaji. Sama Mbak Mun disuruh ngajar. Mbak Mun itu masih masih muda disuruh ngajar. Singkat cerita beliau tidak mau terus pulang. Pulang nemuin kiai, kiai kiai sepuh lah dikata. Lucu dan wasiat itu. Kenapa kayak kon mulang ragilem? Gini gue, gue disalah. Lu kiai ini sih ngamuk lucu. Lah ada wedi salah koyo nabi, biasa wae ora nabi salah. <laughs> Kadang wani mulangi mergo mulane mulangi ora usah wedi salah. Lah ada wedi salah koyo nabi enak salah ra pantes. Wong ora nabi salah Allah. Mulai. Tadi <laughs> kadang orang sopan itu justru karena keangkuhan. Wong mau mulang wedi salah, kowe ku sapa nek wedi? Misalnya ono wong semaanmu aku rapat lelas, wis roh kabeh. <laughs> Mulane misalnya aku lu nate ditamu. Ya, ini kula niku niku Gus. Nggih khotib nggih macam-macam. Nek kula niku salah kulo kata, Salah mau apa terus cerita salah kula ngene. Terus maksud teng kode aku piye? Ben jenengan ngertos. Kowe ku wong sombong. Kaya-kaya salam tangga ora roh nganti wong rohe ngenteni mbok rohno. Wis roh kabeh aku. <laughs> Lagi sadar. Lu justru kayak nerangno salahmu berarti kayak sombong. Koyok-koyok salam iku wong liya roe ngenteni mbok kandani. padahal wis jelas anggere wong. Saiki bodohmu karena agar wong roh, ada kondo kalau ning bodoh ke foto kita prai lu agar anggere wong wis roh kok terang. Koyok-koyok wong roh iku ngenteni mbok kan kandhani. Sombong darane. Nah, bar ngaji iki sampe mulah-mulah aku salah lah tenang. Engko ora bubar dhewe santri. Tapi yang jelas ingin ideal tuh keangkuhan. Ingin ideal itu. Mulanya ada bar sholat nangis, di sholat keluar di tompo. Mana ada sholat kita di tompo mergo kita bener, kita di tompo sholatnya mergo fadole. Oh. Mulanya kulama akhrosoni lumi antokoni karena Setiap saya terbisukan oleh kesalahan-kesalahan saya nanti saya berani matur malih teng jenengan Gusti muga antokoni karomuka antoko ngucapno ning sono apa karomuka sifat lomane jenengan Ali sampean kudu yakin mulya wis mau. Tapi ya yakin ini. lha terus piye Gusti? Ora piye-piye <laughs> biasa wae. Nyatane mulya ya tahu ana wong nyucuk kowe ya tahu, miso ya tahu. <laughs> Berarti sukses, napa? Sukses. Nah, kiai kan yang ngono, semuji muji yo ya akeh, semencipir yo. Ya. Kemudian kok Gus Dur sendirian wali wakas, sendirian bid'ah yuk Wakai wes tenang aja itu nggak masalah masalah. Anak gue kan malah darah ini kan gak jelas. <laughs> sing ini bingung. ini rawali kok melarat, ciri khasnya wali melarat. ini wali kok rokokan, rok tiga buli. Lalu jeeling. Dulu di daerah sini itu ada wali terkenal, dari wong akeh wali, tapi rokokan. Dari dia wong alim kira percaya wali. Ah, kurang percaya Gus Nadine wali. karena dia rokokan Gus, pangeran kok terkebuli Dari <laughs> sing penggemar wali sing rokok. Allah sabi bimakanin. Allah kurang yang tempat. Maksudnya berarti rakenya kebulannya kebulane kiai. repot. Padha wong alime wis repot ora cocok wis bulet Lo itu masyur. makanya wong ngaji ben cara berpikir ulama. makanya hikam itu kitabnya diakhiri dengan munajat ilahi kaifa astadillu wa antal mu'is. Bagaimana saya merasa hina toh dengan punya sifat al mu'is yang memuliakan. Tentu sifatnya Allah tumus atau tumeka yang kawula. Misalnya Allah punya sifat rozak, wong idiot yo ya mangan, wong nganggur yo ya mangan, bahkan wong lumpuh sehingga bekerja gitu. Nah, Wong lumpuh wis dadi tani keluarga ya iso guyu. Wis ana wae dalane iso guyu. Ana wong sing nyayangi, godho ya iso guyu. Mergo Allah di sifat adhaka membuat orang itu bisa tertawa. Mesti ya tumeka ning kawulane senajan to dalam keadaan apa? Apa? Allah ya sifat abeka, nangisno. Ana wong wis bupati wis mulya iso wae ditangisno pengira. Kowe kira ning ngene ya. Iya. Mergo angger sifate Allah mesti tumeka ning kaula. Nah, saiki Allah disifat al-mu'iz, pasti kita mendapatkan izzah. Tapi Allah disifat al zil, berarti kita pun pasti ngalami zil. Ya ono kiai alim kadang utang sing bodoh sing utang. Lah ya ino. Tapi pangeran kersane ngono. Tapi opo kowe? Yo ya sing rido ah. Ono wong alim, metu kiai gede. Seneng wong ayu anak wong biasa ya ino. Tapi pangeran gawe ning ngono ya kepen. Cek ngono kadang ra gelem yo kan. <laughs> Ya ora masalah, pengira di sifat al. Cari Sofyan Asauri dulu ditakoi. Sofyan Asauri gurune Imam Syafi'i. Kaifa taqulu fi qawli ta'ala wa khuliqal insanu iya iku contone koyo wong ngalim atau kiai, roh wong wedok zina rawani, seneng ora kesampaian terus bingung tok. do eh, akhirnya <laughs> eh, iku apes, apes iku ya apes. Jadi nenteng ya oleh jawab. Ora dhaif. Eh. Itu Tapi kena wis ridho be Allah dhaif mbok nikmati. Alhamdulillah baru kayak kula dhaif ora kumo luhur. Akhire ngiyai stabil mergo ngrasa dhaif. Lah misale kumo luhur malah rusak umate. Mane sifat dhaif yo ya nikmati, sifat bodho ya nikmati, pokoke sifat dillah kabeh iku madzahiru asma'i. Kabeh iku dhuhure asma'i Allah ning kawula kawula. Nih, wong lu ngaji tasawuf ben ngerti. Nah, Allah wis duwe sifat mesti di mato diwujudno ning gone asar ya asar ki. Napa Mas? Mas. Nah, nih, napa kitab hikam itu kitab yang paling percaya itu. Misalnya beliau ngendikan istadalla ning gone sifate ngangge asare. Berhubung ana bumi, ana manusa berarti ana sing gawe. Nah iso gawe berarti nunjukno kudrohe. Lah kudroh itu sifat orang mungkin sifat kok berdiri sendiri nak jenenge sifat mesti nempel. Nah, berarti Allah itu nah. Jadi jadi istadalla bi asarihi ala ausofi wa ala ausofi bi terus itla yakumul wasfu bi nafsi karena sifat itu gak mungkin berdiri sendiri. Jadi nganti kue iso guyu, nganti kue iso wujud mergo singgawi sing nganti iso gawe bumi berarti di sifat kudroh Kudroh karena keceluk sifat gak bisa berdiri sendiri. Pasti nempel. Nah, terus kabeh ulama mari kita Allah iku zat. Nah, Mengko nak ra diarani zat, engko ora iso duwe sifat. Lah klirune wong Kristen, wong-wong Nasrani, iku darani Tuhan iku logos. Mulane darani logika, patologi, apa ilmu antropologi, log itu logos. Logos itu pemikiran. Lah wong-wong Yunani iku darani Tuhan itu logos. Logos iku arot. Arot iku pokoknya ngono. Berarti Yunani ya goblok, ora iso nerangno pokoknya ngono. Nah, filosofi Yunani ini mengilhami orang-orang ketika memitoskan Isa. Berhubung sifatnya Allah sing logos iki bergentayangan rantuk enggon. Terus golek enggon sing pantes. Digoleki sing paling pantes iku Isa. Terus dianggap logos iki manggon ning Isa. Namun ada kekeliruan pertama nganti onok menuso itu di pangeran, itu ini Allah itu sifat. Yo lucu wong sifat kok gak nempel. Jadi aneh. Wong sifat kok berdiri sendiri. darah darani rugen kiri bukan merkono wong nih. lagi di sifat kiri. orang kok kiri sih? Orang ono wong, kiri. Jadi raiso, antri jenenge sifat, kayak HP kira. Ya kudu ono HP, nek cucuk muni ireng HP lo tuh HP ini nanti, ndi? Kudu ono. Akhirnya pangeran koyo arot. Nah, kalau ada kitab filsafat, itu nak darani pangeran akul awal, terus nak darani aplikasi ini sani, akal logis logika. Akhirnya darah darani manggon Isa. Bulat akhirnya lakot kafar Allah dina kalu inna wa huwal masih ibnu Maryam. hake kote pangeran gue nemplek nih Isa. oh no sing ora iso pangeran yo pangeran Isa yo Isa. Isna ngono yo inna wa salisu bingung. Sebarang bingung no terus suwe-suwe agama nasroni ku rosso aku rosso rosso orang ora gue akal tapi gue rosso Pokoknya pantasnya pangeran gue yo nemplek Yesus. Pangeran gue jawab nganggo akal, yang uang butuh nggak nganggo akal, nggak nganggo rasa. Ada pangeran gue jawab gue sampai gini. Wong Kristen itu wani nyerita no nak pangeran dua anak, tapi rawani kalau kelone nggak Mengenai pangeran itu cerita, anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohibah. Sohibah koncowe Lalu jadi geger. Kalau Tuhan punya anak, bedanya siapa? Lalu jadi geger. Tapi ini cerita. Kalau khusus ilmu tauhid itu jangan nganggo rasa. mana kayak kudu di guru-guru sing wong ora pati nganggo rasa, nganggo akal. Ya mau nggih. Dalla bi wujudi athari ala wujudi asma'i wa bi ala wujudi awsafi. Wa bi awsafi ala wujudi dzati itla yakumul wasfu napa Saya Saiki ana asar, ana bumi, ana langit. Berarti ana asar, asar nganti bumi detail, serengenge detail, serengenge canggih, besar, sehingga gawe mesti disifat kudro, mereka Mergo nek sifat kudro gak mungkin iso gawe lagi. Saya kira terus wes bu arani udah sifat kudro, Nek iso no sifat kudro berarti ono dat sing ditambahi sifat kudro. Mereka di arani sifat itu mereka nemplek. Mereka arani sifat itu iya sifat sifat kok. Lagi klirune wong Nasrani itu agama ini lahir ketika berbarengan dengan filosofi nopo Yunani. Jadi kalau Plato, Socrates orang SM di sebelum masa ini Bisa uang percaya logika. Lah ini logika udah anggap alam sing ijek bergentayangan, sing buta nempel neng dan termasuk pangeran itu cek golek-golek <laughs> panggonan. Ya tapi wah neng sifat itu ora ana udah tuh oleh golek piye yang udah di mau. Ayo terus. Akhirnya kajian Nabi datang, nerangno pangeran itu tidak. Dan ku ekspresi neng bahasa Arab disebut Allah. Ya, di alladzi wong nopo ya. kalau nih diarani mausulul asmail di sing diarani mausul ku ya wong. Ja'al di koma. orang oleh muni ja'anil kiamu Ya ja'a teko Allah di koma. Aku ditekani wong sing ngadeg. kue oleh kue mungkin gak muni ja'anil kiamu Aku roh ngatek Sebab roh ya wongi wong itu disifat. Lah ngadege dhewe ora ono ndi ibu iya, kalau balen malih. terus pikir nganti keriting kan pokok itu. <laughs> ya misalnya Ruhen ini ngadeg. Sing tak sebut ngadeg itu apa? Kan gak ada. Ya, jadi pokoknya Ruhen. Ruhen itu sifat. Terus ngadeg itu dia. saja. darah ini ngadeg itu. Ngadeg itu pokoknya ngono iku agar ngono iku jenenge. Nah malah nih tenggene ilmu mantek itu ono ini Ini misalnya 2 HP Ini terang. 2 HP. Terus nak tak templekne jenenge apa? itisol Terus nak tak renggang nih jenenge in. Sing wujud tenan kan berarti Sing wujud tenan dua HP ini karena ini dat. Plek nemplek. Berarti sing wujud nempel nemplek apa HP? HP. Nak nak nemplek bu arani wujud di jajal nemplek cek foto. Cuma nak ini gitu jenenge nemplek. arani nempel nemplek wujud. Hmm, saya gitu. bisa tapi saya di Ora itu jenis jenenge amrun iktibari. jadi manusa itu butuh dijelaskan. Nak ini iki jenenge nemplek, nak ini iki jenenge pisah. Tapi nemplek bisa. pisah ora wujud. Sing wujud iku HP. Artinya sing wujud iku mesti zat. oh kok ora iso. Lah sok ben akhir nak kowe ketemu malaikat tukang audit. Sok ben tes-tesan ngono, anti ra iso neraka. Dadi ora cukup mentakoki pangeran sopo awo, nabi udah mau gak dites. Logikane piye? Kowe kudu iso nerangno. Woi, Rian nanti ngaji Gus, Pak. Mungkin kalau style malih. Pasti. Hmm, jadi kan aneh kuburan gue kita bawa umul apa barohin. Dan memang saya itu termasuk protes. Kalau boleh protes saya itu protes. Sebetulnya yang diajarkan mudin itu tidak lengkap. Yang diajarkan mudin itu tidak itu kan enak tes maros buka mana buka kan masih enak. Itu yang di kitab Bukhari sebenarnya ada orang ketika mati itu tanyanya malaikat kefataku lufi hadar rojul sama dulu nih kitab Bukhari. Orang disuruh komentar dan Nabi gak disebut Muhammad, gak disebut Nabi. kefataku lufi hadar rojul. Lalu komentar Anda terhadap orang ini gimana? Terus fa'amal mukmin awil mungkin orang mukmin akan menjawab gua Rasulullah ja'ana bil bayinati wal huda fasaddaqna wa dia adalah Muhammad, dia datang sebagai Rasul, dan dia membuktikan kalau dia Rasul. Misalnya mengajarkan dengan supaya kita sujud, kita baca tasbih. Nggak mungkin lah kalau seorang raja mengajarkan kita disuruh sujud, disuruh baca tasbih. Mesti ini nabi orientasinya akhirat. Karena saya tahu orientasinya akhirat, orientasinya ilahi kalimatilah, fasoddak nahuwa aman nabi. Ya sudah, terus kata malaikat lulus. Terus ada orang munafik datang. Bagaimana komentar kamu tentang orang ini? Maksudnya orang ini Muhammad orang munafik. Kata orang banyak sih dia nabi. Ya saya ikut-ikutan bilang dia nabi. Wah itu perkoro. Cuma mudin lu nggak mau ngajarkan itu. Jadi yang ditalkin itu tidak lengkap. Sebetulnya masih ada. Lagi kita lengkapi loh. Maksudnya makanya awas gak mau turun aku Jadi ini persiapan loh. Ngadepi tenung. Jadi karena yang namanya agama itu harus ada bayinat agama ini dibawa oleh Rasulullah, semua nabi bawa bil bayina. Bayina itu bukti nyata. Baik itu secara logika maupun secara kasat mata, pokoknya harus ada bukti nyata. Mulane lam yakunil ladzina kafaru min ahli kita wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayina. Contoh gampang gini, ini kan ya, rumah Bukti nyata misalnya gini, bayina. Uangmu mesti taslim, gue jadi bayinah. Uang mesti nyerah. Misalnya tak contoh sing nyata. Kayak. Orang Arab tuh berpikiran Tuhan harus banyak. Karena urusan banyak kok Tuhannya satu, gak keren. Kalau urusan banyak Tuhannya harus banyak. Ini klop. Sehingga ketika Rasulullah bilang Tuhan itu satu, kata mereka Muhammad itu bodoh. Tuhan kita urusan kita banyak kok Tuhannya satu, tidak cukup. Kalau urusan banyak ya Tuhannya harus banyak. Mereka mencibir aja alal alihata ilaha wahida inna hadala syai'un ujab. Muhammad itu menjadikan Tuhan banyak itu jadi satu. Ini ini inahada syarujab ini aneh. Napa? Aneh-aneh dalam logika mereka. Terus Nabi datang memberi penjelasan. Begini cara memberi penjelasan. Kalau kalian jadi pembantu atau jadi buruh, suka enggak punya majikan banyak? Majikan kamu yang banyak ini perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Lalu karena dia majikan kamu, kamu harus nurut semua. Bisa enggak? Wah repot Muhammad. Majikan harus satu. Kalau banyak repot. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau re banyak repot. Ya mat sitok ya sitok. <laughs> Ini bayina. Orang itu pasti taslim lanjut munfakina hatta tak tiahumul. Orang kafir baik ahli kitab maupun orang musyrik mereka selalu dengan pikirannya yang salah. Hatta tak tiahumul bayina sehingga datang Rasul yang memberi penjelasan yang detail. Itu siapa bayina itu Rasulullah minallah yatlu suhufam mutahharah. Maka seorang ulama di antara khasnya adalah dia bisa memberi penjelasan yang baik. nih mau nak alsa kudu nganggo jubir. ya. Terus akhirnya Nabi diwarai Jibril juga. Selain beliau cerdas tentu ya karena Rasulullah eh, diajari yang wahyu. Itu ninggone ayat doroba wa matalar rojulan fihi suroka umutasya kisuna rojulan salamal li rojul hal yastewayani masalah terus kata Allah alhamdulillah lillah. Terus Allah membuat satu perbandingan. Wes ngene, Mat, umatem takoki. Ana wong jadi buruh atau jadi pembantu dia majikan ake, Ambek wong sing dadi pembantu mau majikane sitok warojulan salamal lirojul, Hal yastawiyani masalah, apa dua nasib pembantu ini sama? Yang punya majikan banyak, kecangkeman kabeh, sampai sing majikan siji, perintahnya satu. Terus mereka jawab tidak sama Muhammad. Tentu kita milih yang punya majikan satu. Terus kata Allah, alhamdulillah ilah. Terus mereka iman, menerima konsep Tuhan. Dulu gak nerima. Lah ini nah Dan nanti mau karena akhir termasuk tanya itu kan. Ketemu kang aku iman benar Nabi Muhammad bukti nih. Terang nih. ngeten. Mungkin begerian begerian. istirahat istirahat. jadi nih kan. Senang Rian, senang Rian. Kenapa? Pak Sobirin. Cuman pukul ya, no? Aku lah di persiapan akhir, kan. jadi sekarang mau karena akhirnya tenang. Apa model si Dina Umar? Si Dina Umar parah, takoi mau karena akhir. Aku ngerti aku sopo, Jadi Umar marah takut. Lah aku ngerti aku sopo. Aku yuk kancane uang paling disayang pangeran. Takono pangeran. Aku Umar, sohibu Muhammad, kekasih pangeran meriang malaikat. <laughs> Kita. Waktu kancane kekasih pengiran. Aku coba takoki wong <laughs> itu. Konco ya. Ya semacam-macam. Mun kula tresno. Fatawakul mongko tawakal wa ya tawakalu atiqatu percaya. Percaya bima klan apa wae indawoe kang ana ing ngersane Allah. Waliak sulan putus asa sama yang berkoro via dinas jadi itu maghribnya mundur orang maghrib maghrib wah ngajinya kesel orang maghrib oh gara-gara maghrib mundur gitu Fatawakul mongko ditawakal wae tawakalu atikotu percaya percaya bima klan perkara. Indah wahi ana ing kersane. Pokoke eling-eling nggih, pokoke sithik-sithik lah gadah banjiran. Minimal kados sing kula terangno. Ono makhluk itu berarti ono akar, ono singgawi singgawi itu juga sifati kudro. Ya, nak sifat putro, berarti orang iso gawe bumi. Lah nak sifat berarti putro, Yes, mulane gue darah ini, Allah nih nobo, Ya, mulane ulama rien sama anak ngaji tenggaman zaman sekolah rani kok mesti ini Allah itu dat sing wajib wujud Tapi disebut nopo Nah, Kok nak orang zat orang iso ditambahi sifat. Wah, akhirnya sifatnya gentayangan golek Yesus malah kasus kabeh. Walya sulan putus asa ama yang berkoro fi aidin nasi kang ing dalam tangan-tangane manusia. Patasimu kowe tas utai taslim wae taslim al qiyati nurut-nurut ya amrilahi maring perintah Allah taala. Wa tarkul i'radi lan ninggal nentang atau ninggal mengu kima ing dalam perkara layu laimu kang ora maslahat apa mak. Mula amayu sing ora sesuai ora maslahat. Wal makola tu tema kala asadi satu wasala sun antokman al hakim mana ukola libni satu netokman dewan yang putra ini ya guna ya ru anak ingsun anak mana nih anak cilik ingsun ya anak tua biji usra maksud itu itu apa gitu wes tua tapi jenenge anak tetap dipanggil apa ya guna ya, ya. Indah nasa satu nih manusia itu salah satu asal seniku onok telu songko seperti telu jadi manusia itu ada tiga unsur dari tiga bagian Sulusun taiseng sing sepertiga iku wa sulusun nafsi wa sulusun Ada sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk dud, dud cacing. Fa amma huwa lillah faruhu. Fa amma ma perkara huwa kate malillah iku kagungan Allah faruhu mongko ruhe wong. Fa huwa rajiun lillah. Rohem iku kan gak doyan sate, gak doyan bakmi. Rohem iku butuhe parek pengen pangeran. lani masih wong fasik lah iku ruhe tetep tersiksa perkarane kepengin golek pangeran. Amin dijak fasik kae. Lani roh iku tersiksa. ketika ini Nabi wong fasik kok kaya apa nak dijak dosa tetep ora seneng. seneng. Atine iku grunjalan, tapi nak dijak seneng tetep anteng. Mereka sing darani ganjaran ning ati mesti napa? Anteng. Iku roh. Roh iku faruhu. Fa amma ma huwa lillah napa? Faruhu. Sekarang wa amma ma huwa sesuatu yang kembali ke dirinya fa ngamali fa wa mengkoti amal rujukin bali di nafsi arjene man binafsi kelan manfaati wal itbal itrodi lan bayani. la wa amama ana pun te perkara wa ketimbal didudi kedhe cacing fajismu la ya men buk toto ae ujate cacing malah buk permak kae <laughs> fisikku kanggo apa tota toto jatahe cacing toto ya roh iku mergo sing balik ning napa balik ning napa pangeran fa wa mengkoti jisim makulu duti bakal dipangan napa cacing. Wa salah sun wa salasun mau aliyin karoma wa anu anu anhu salah salasun te barang telu Yazid naku nambe apa salas fil sufli ing dalem apalan. Eh ini tekse mari apalan. Ini rumah ben telu ini mari gampang apalan. es buat jajal ora ya serak bakat. Wa yudhibna lan iso ngilangi apa salas al bulghama ing ini bulkom dia dia bulkom kang rata-rata guru-guru kita mau cari bulgham. Mending harokate balgham. Wa wa te bulgham sanad akeh kan. Iku ahadut tobai, iku salah sini biro-biro watak atau hukum alam al arba di kang papat. iya al bulum. Kamu mana nih riak pun? Iya. Sing metu orang umpil kan, kamu sing metu kok lesan. Riak ya, kayak gimana? Hah? Riak sing kental gitu, ya, sing kau umpil gitu. Riak gitu. Wadamu lan geteh, wasaudau lan sauda unsur hitam, wasafrau lan unsur sofra. Sofra itu kayak kekuningan. Barang telu iki marai nambah apa? Siji asiwa kusiwak, wasomulan poso, wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Niki ora kok berdasar Abdullah disebut berdasar proses. Sajane nuruti afdalu maca Qur'an, puasa terus siwak. Tapi ini berdasar ahwal. Ahwal itu nak ape maca Qur'an kan siwakan si syukur-syukur poso. Si jadi niki cara nggak urutan sidina itu urutan ahwal. tahu ditakoki, kena ibadah maca Qur'an sik penting di maca Qur'an mbek siwak. Dijawab, mau maca an siwak itu sunat orang ngono carane berpikir orang ngono." Kan nak kok Quran kesunatan si siwak. Tapi lama fakir ya lucu. Sama tak warai lucu nih fakir tapi lucu ne wong alim. Ibadah nak dzatiyah iku ora iso dikawiti mbek Misalnya Misale ngaten. Kullu amrin dibalin la ibu fihi ufihi bismillah bahwa akto Barang nak ape, iku nak ra no bismillah iku akto kurang napa? Barokah. Terus jari sarah-sarah ngene kue Kue rawi iso protes ngene. Nah mau bismillah apik ta elek? Ya apik. Nak ngono di bismillah isih. Akhirnya apa maca bismillah? Bismillah sih. Lah akhirnya maca bismillah ya apik, bismillah sih. Nah, akhirnya ana wong adzan kok bismillah sih mergo adzan iku apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akbar lho ya ora oleh nu jare jare Fatul muhe nak barang wis apik, tapi kuari rasa bismillah ya ora usah bismillah. Lah kok sesuk ana wong adzan Bismillahirrahmanirrahim pe komat yo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ora ngono. jadi meskipun kok edah umum tapi ini ahwalul ulama, nggih ini ahwalul ulama. Karena kalau nuruti ora ahwalul ulama yo ya repot. Sarah kula nak nak temen iki adzan bismillah sik Kau <laughs> Gak usah boten lah yo iya, perkara niku kuwarite ora usah ngono. Aja kok pepeh anggur apik kudu maca Lah berhubung bismillah barang apik. Bismillah. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata iya, Mereka maca la haula barang. Ape. Berarti kawitane Bismillah. repot ya, kabeh. Dadi wong iku kudu mikir. Mulane temen iki Quran diwaca nomor 3. Mereka akwale iku siwakan se lagi maca napa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa wa mablaghu ridho zinatal arsy alhamdulillahi bil azizil wa mablaghu ridho zinatal arsy alhamdulillahi bil azizil wa mablaghu ridho zinatal arsy alhamdulillahi bil azizil wa mablaghu ridho zinatal arsy alhamdulillahi bil azizil wa mablaghu ridho zinatal arsy alhamdulillahi bil azizil wa mablaghu ridho zinatal arsy alhamdulillahi bil azizil Muhammad Rizal Sihan